Yang dimaksud dengan Al-Sunnah wal Jamaah yaitu mereka yang berada di bawah atau di atas jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Mereka tiada lain yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka adalah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para tabi'un yang mengikuti mereka serta a'immatul huda para imam, para ulama yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan tiada lain mereka adalah yang komitmen dengan ittiba mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi ibtadu menjauhi bid'ah-bid'ah hal-hal yang diada-adakan berkaitan dengan ajaran Islam dimanapun mereka berada dan di zaman apapun mereka hidup merekalah yang senantiasa ada mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat kelak. Ini di antara penjelasan singgungan lain berkaitan dengan hakikat ahlus sunnah wal jamaah yang dengan kata lain sebetulnya ahlus sunnah wal jamaah ini bukanlah sebuah organisasi, bukanlah sebuah institusi yang mana sebetulnya Ahlus sunnah wal jamaah ini adalah istilah yang dipergunakan oleh para ulama untuk membedakan mereka-mereka yang berpegang teguh dengan manhaj Rasulullah sekaligus membedakan manhaj Rasulullah dan para sahabatnya dengan manhaj-manhaj lain yang menyimpang dari manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Dan termasuk di antara yang disinggung pula kalimat ahlus sunnah wal jamaah itu menunjukkan dua hal as-sunnah dan al-jamaah. Dan itu tiada lain adalah berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah dan komitmen dengan manhaj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga mereka dimanapun berada selalu bersatu ijtima di atas atau di bawah payung manhaj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sore ini bagian dari pembahasan hakikat sunnah wal Jamaah adalah istilah-istilah lain atau nama-nama lain yang merupakan padanan dari ahlu sunnah wal jamaah istilah lain dari ahlu sunnah wal jamaah yang biasa digunakan di dalam hazanah manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Dan seperti disebutkan di dalam modul diantaranya adalah di halaman 113 dari modul manhaj. Antara lain, nama-nama tersebut yaitu Ahlus Sunnah Maka penggunaan kalimat ahlu sunnah terkadang digunakan untuk nama ahlu sunnah wal jamaah juga. Disebut ahlu sunnah. Kebalikannya adalah tentu saja ahlul bid'ah atau secara umumnya seperti sudah kita singgung pula di muka yaitu kebalikan dari syiah. Makanya ada istilah sunni syi'i gitu. Ahlu, dikatakan dengan ahlu sunnah saja itu merujuk kepada bahwa mereka yang mengikuti manhaj Rasulullah ini berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah maka dikatakanlah ahlu sunnah begitu karena mereka sangat perhatian dengan sunnah Rasulullah menjadi pola hidup mereka menjadi ruh dasar dari gerakan mereka yaitu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah dalam pengertian tentu saja pengertian manhaj atau pengertian Islam secara umum. Yang kedua, kalau di modul disebutkan al-jamaah atau ahlul jamaah. Begitu. Al-jamaah atau ahlul jamaah. Ini merujuk kepada bahwa mereka senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah dimanapun mereka berada dan ijtima bersatu di atas payung tersebut. Makanya dikatakan al-jamaah. Selain itu, ini dilandaskan kepada istilah yang dipakai oleh Rasulullah di dalam salah satu hadisnya yang berkaitan dengan isyarat Rasulullah tentang umat ini bahwa mereka akan terpecah ke dalam puluhan golongan. Ke dalam golongan-golongan yang banyak. Lalu Rasulullah mengatakan di akhir hadisnya, "Kulluha finnari illa wahidah wahia al-jamaah." Kata Rasulullah keseluruhannya keseluruhannya golongan-golongan sesat ini akan atau di neraka kecuali satu yang sahih yang benar yaitu wahya kata Rasulullah al jamaah maka dipakailah istilah mereka yang mengikuti manhaj Rasulullah dengan istilah al-jamaah atau ahlul jamaah. Istilah lainnya lagi yaitu firqatun najah atau al-firqah an najah firqah golongan najiyah selamat. Ini merujuk kepada bahwa mereka-mereka yang mengikuti manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka ya, merekalah yang lurus, tidak tersesat, selamat. Sementara yang membandel menyimpang dari tuntunan Rasulullah mereka lah yang halik ataupun binasa maka dipakailah istilah al-firqah an-najiyah untuk membedakan dengan firqah atau golongan-golongan yang lain yang halik yang yang binasa yaitu dengan istilah al-firqah an-najiyah firqah yang selamat lalu berikutnya yang keempat, At-Taifah Al-Mansurah. Golongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam konteks ini adalah ditolong, diselamatkan dari kesesatan. Taifah artinya kelompok, golongan, grup, al-mansurah yang ditolong. Ini merujuk kepada bahwa mereka yang berpegang teguh dengan manhaj Rasulullah, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mendapat pertolongan untuk selamat dari kebinasaan, menyimpang, penyimpangan dari jalan yang benar. Selalu berpegang teguh dengan al-haq, dengan manhaj yang benar, maka itulah Al-Mansurah, Taifah Mansurah yang ditolong. Selain itu, merujuk juga kepada hadis seperti yang disebutkan di dalam modul yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazalu ta'ifatun min ummati mansurina la yadurruhum man khazalahum hatta taqumas saah akan senantiasa ada dari kalangan umatku mereka-mereka yang ditolong untuk senantiasa berpegang teguh dengan al-haq di bawah payung manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di atas trek yang benar, rel yang benar, tidak memakai manhaj yang menyimpang, yang halik, yang binasa. Mansurina. Dengan kalimat itu mansurina, maka diambil kalimat at-ta'ifa al mansura Yang lainnya yang dipakai juga adalah as-salaf as-saleh. Ini termasuk yang sudah disinggung di muka di awal-awal pembahasan berkaitan dengan as as saleh. Dipakai dengan ini Salaf adalah generasi yang terdahulu yang tiada lain adalah para sahabat dan yang ya, dan yang mengikuti mereka. Lalu di lebih dikhususkan lagi yang as-saleh. Kalimat as untuk membedakan orang-orang yang terdahulu tetapi tersesat. Itu penggunaan atau untuk lebih mengkhususkan bukan sekedar terdahulu dari segi zaman tetapi saleh berada di atas manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam dunia manhaj dengan kalimat as-salaf itu rujukannya adalah yang dimaksud as-salafus saleh. Sehingga kita kenal istilah as-salafi begitu atau as-salafiyah manhaj salaf. Itu tiada lain adalah ahlu sunnah wal jamaah hakikatnya adalah yang mengikuti manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah, termasuk dengan sunnah Rasulullah dan menghindari kebidahan-kebidahan di dalam agama. Walaupun istilah salat ini sudah tidak asing lagi di Indonesia, dipakai oleh e, kalangan-kalangan uh, -kalangan tertentu, meskipun tidak merepresentasikan dari segi manhaj yang mereka tempuh ataupun program-program yang dan yang dan yang lain sebagainya begitu itu karena uh, satu dua hal diantaranya tentu saja belum memahami yang sebenar-benarnya berkaitan dengan hakikat ahlus sunnah wal jamaah yang berikutnya nama lain adalah ahlul asar istilah lain untuk ahlus sunnah wal jamaah adalah ahlul asar Tambahan tentu saja. Asar yang di sini yang dimaksud adalah tiada lain sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mana asar secara bahasa adalah jejak dan yang dimaksud di sini adalah jejak-jejak yang ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berupa tiada lain adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Karena mereka, karena mereka berpegang teguh dengan peninggalan Rasulullah, jejak-jejak salafus saleh, mereka tiada lain disebut atau diistilahi dengan julukan ahlul asar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inilah ciri penting yang pertama bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah mengedepankan Al-Quran dan As-Sunnah. Tentu saja di ciri yang pertama ini beberapa unsur patut diperhatikan dari ciri yang pertama ini. Unsur yang pertama dari ciri yang pertama yang menjadi karakter ahlu sunnah wal jamaah yaitu berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dimanapun berada dan kapanpun bahkan semenjak dahulu dan sampai kapanpun Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki karakter komit, perhatian dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan Alhamdulillah, kebanyakan dari kalangan kaum muslimin memahami akan dua unsur, dua, dua sumber hukum ini. Memahami bahkan menerima. Hampir saja bisa dikatakan tidak ada yang tidak menerima dari dua sumber hukum ini kecuali yang sangat-sangat sesat dan mendapat cibiran dari kalangan kaum muslimin ketika tidak menerima satu dan atau keduanya dari sumber hukum ini. Tetapi meskipun begitu, jangan mengira tidak ada dari kalangan kaum muslimin yang mengabaikan satu atau keduanya dari sumber hukum ini. Baik secara langsung ataupun tidak langsung. Ada di kalangan kaum muslimin yang secara sharih menolak di antaranya adalah menolak as-sunnah menolak hadis di antaranya yang pernah disinggung dengan golongan yang menolak hadis ini sekte yang disebut oleh ulama dengan istilah Quraniyun. Disebutkan ini sempat berkembang, sempat ada di tataran wilayah India. Yang disebut dengan Quraniyun yaitu mereka yang mengidentifikasi diri sebagai pengikut Al-Quran Tok. Apa Al-Quran Tok ini? Betul, kalau betul istilah. Hanya mengikuti Al-Quran. Iya. Nah dengan mengabaikan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka katakan cukup dengan Al-Quran dan tidak diperlukan hadis. Maka ini adalah sesuatu pemikiran yang tentu saja sesat dan bahkan oleh orang awam pun ini mendapatkan cibiran. Terlebih lagi cibiran dari sisi syariat amat bertentangan secara sari, secara zahir dengan dalil-dalil. Bahkan Al-Quran sendiri tidak menginginkan orang hanya mengikuti Al-Quran. Ada banyak ayat menunjukkan keharusan mengikuti Allah dan Rasulnya. Satu di antaranya ati Allah wa ur rasul. Man atau ar rasul fakad atau Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Semuanya dalalahnya adalah perintah amr perintah untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kesemuanya itu dari Al-Quran. Maka apabila ada person tertentu ataupun organisasi tertentu mengibarkan dakwah dengan hanya mengikuti salah satunya saja dengan mengabaikan yang lain dari sumber hukum ini, kedua sumber hukum ini, maka dia telah sesat dan bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini unsur yang pertama yaitu komitmen dengan Al-Quran dan As-Sunnah dengan tidak mengabaikan satu dan atau keduanya. Tetapi antara Al-Quran dan As-Sunnah menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan di mana kedua-duanya sama-sama sebagai sumber hukum. Bahkan dari segi dia sebagai sumber hukum bisa dikatakan setingkat antara Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagai sama-sama keduanya sumber hukum yang tidak bisa diabaikan. Salah satunya. Baik itu Al-Hadis ataupun apalagi Al-Quran. Ini yang pertama. Unsur yang pertama. Unsur yang kedua yaitu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah di dalam sebagai atau sebagai bentuk pengejawantahan ajaran-ajaran Islam di dalam kehidupan sehari-hari dengan tidak melepaskan pemahaman atau memahami Al-Quran dan As-Sunnah ini dari kerangka pemahaman As-Salafus Soleh. Dari pemahaman As-Salafus Soleh. Para sahabat dan mereka yang komitmen dengan manhaj mereka. Dan ini tentu saja menjadi stressing sejak pertama kita melakukan pertemuan dalam materi manhaj ini yaitu bahwa manhaj berislam yang benar adalah manhaj yang dibawa oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain maka Unsur yang kedua yang menjadi ciri khas dari ahlu sunnah wal jamaah yaitu memahami Al-Quran dan As-Sunnah atau bahkan lebih jauhnya lagi mempelajari memahami mengamalkan dan mendakwahkan Al-Quran dan As-Sunnah tidak lepas dari kerangka pemahaman ahlus uh, eh, as soleh. Karena dari siapa akan diambil pemahaman yang benar, perwujudan Islam yang seutuhnya menjala sebagai bentuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya apabila tidak melalui para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain yang telah di oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai generasi yang telah mempelajari, mengamalkan, mempelajari, memahami, mengamalkan dan mendakwahkan Islam secara baik. Ingatlah sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyetempel masalah ini Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khairun nasi qarni ثم alladhina yalunahum ثم alladhina yalunahum Sebaik-baik manusia adalah generasiku Lalu generasi sesudahnya dan generasi sesudahnya lagi Maka kalimat khairun nas Menunjukkan dalalahnya bahwa mereka adalah yang paling unggul dari keseluruhan yang bernama manusia. Maka di sini berkaitan dengan kalimat Anas ada dalalah istigrak mereka unggul dengan seluruh yang namanya manusia sampai periode manapun. ketika dikatakan mereka yang paling unggul, khair, yang paling baik, maka tentu saja kebaikan di dalam agama, di dalam mengejawantahkan, merealisasikan agama Islam di dalam kehidupan ini. Bahkan itu yang menjadi stressing dari kalimat khair itu sendiri di dalam hadis ini. Maka ketika mereka sebaik-baik manusia dan memang telah mentalaki Islam dari Rasulullah secara langsung dan mengamalkannya. Lalu mereka yang sesudahnya hendak dari mana? Mengambil Islam dan mencontoh siapa di dalam mengamalkannya. Wallahi sungguh keliru mereka yang mengambil Islam mengambil pemahaman Islam bertentangan, kontradiksi, bahkan menggerus yang selama ini telah menjadi keyakinan ataupun pemahaman pengamalan yang lurus dari para sahabat dengan dalih mereka sendiri yang diambil bukan dari kalangan para sahabat, tetapi justru dari kalangan yang bahkan barangkali membenci para sahabat dan membenci Islam secara keseluruhan. Yang salah satu di antaranya yang pernah kita singgung yaitu berkaitan dengan orientalisme dan para orientalis. Ini unsur yang kedua dari ciri yang pertama ini Lalu yang berikutnya Unsur yang ketiga Berkaitan dengan ini Yaitu Memberikan perhatian yang lebih Ahlu sunnah wal jamaah Memberikan perhatian yang lebih Kepada Al-Quran Dan hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Di antara yang secara khusus disebutkan oleh Syekh Sa'id ibn Musfir Beliau mengatakan yaitu al-ihtimamu bi kitabillah ta'ala hifdhan wa tilawatan wa tadabburan wa tafsiran wa amalan wa tatbiqan وكذا الاهتمام بالحديث النبوي الشريف ومعرفة صحيحه من سقيمه مع فهمه وإدراك معانيه summal amali bima sabata minhu Ahlu sunnah wal jamaah memberikan perhatian yang lebih dengan Al-Quran dan As-Sunnah perhatian dengan kitabullah ta'ala yang diantaranya dalam bentuk dalam action, dalam aksi menghafalnya, membacanya, mentadaburinya, mendalami tafsirnya dan mengamalkannya. Mudah-mudahan ke depan akan kita singgung berkaitan dengan sunnah dan bid'ah ini di dalam prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah berkaitan dengan rincian dari pembahasan ahlus sunnah wal jamaah insyaallah karena masalah ini sangat perlu bukan saja menjadi ciri-ciri bukan saja ciri-ciri ahlus sunnah yang perlu diketahui tetapi lebih mendalamnya adalah prinsip-prinsip penting ataupun pilar-pilar penting berkaitan dengan ahlus sunnah wal jamaah dan mohon maaf apabila pembahasan ini agak sedikit berkepanjangan ataupun bertele-tele sehingga di sore hari ini hanya menyinggung satu dari beberapa ciri ini tiada lain karena saya melihat amatlah perlu sedikit tambahan di dalam penekanan berkaitan dengan poin ini. Dan saya cukupkan sekian untuk pertemuan sore hari ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li walakum lakum huwal ghafurur rahim. Di pertemuan yang lalu kita sudah menyinggung satu di antara ciri-ciri ahlus sunnah wal jamaah Selain ciri-ciri yang lainnya seperti disebutkan di halaman 120 dari modul manhaj yaitu ahlu sunnah mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah di dalam segala lini kehidupannya al-inqiyadu warruju'u ila kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam dan sudah kita singgung di muka bahwa beberapa unsur menjadi ciri ahlu sunnah wal jamaah berkaitan dengan rujuk kepada kitabullahi wa sunnati rasulillah dan Masya Allah hal ini sudah menjadi slogan umum kaum muslimin back to Al-Quran dan As-Sunnah begitu sampai dibuat stiker-stiker dan dipasang di mobil-mobil di bagian belakang sehingga yang masangnya sendiri tidak bisa membacanya ya kita lanjutkan bahwa beberapa unsur berkaitan dengan ciri ini kita singgung diantaranya bahwa ahlu sunnah menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah ini sebagai satu kesatuan dalam dari sisi Al-Quran dan As-Sunnah ini sebagai sumber hukum. Artinya tidak memisah-misahkan antara Al-Quran dan As-Sunnah atau tidak mengambil salah satunya saja dan meninggalkan yang lainnya. Seperti itu. Al-Quran dan As-Sunnah benar-benar dijadikan acuan, dijadikan sumber hukum. Tidak seperti sebagian golongan yang hanya mengambil Al-Qurannya saja ataupun As-Sunnahnya saja dan meninggalkan salah satunya. Di antaranya sudah kita singgung dahulu itu apa yang disebut dengan golongan sesat Quraniyun Quraniyun bentuk jama dari Qurani. Julukan untuk orang-orang yang hanya mengikuti Al-Quran dan meninggalkan sunnah. Tidak mau mengikuti sunnah. Maka ini keliru. Qurani. Oleh karena itu, menggunakan istilah ini sebagai tambahan. Oleh karena itu, e, menggunakan istilah Qurani Qurani dari sisi ini kurang tepat. Sering kita dengar membentuk generasi Qur'ani begitu. Nanti generasi Qur'aniun yang hanya mengikuti Quran atau bagaimana? Begitu. Oleh karena itu walaupun dinisbatkannya kepada Quran tetapi dipakai mimba bizam ala sabilizam wa tahdir tidak boleh. Begitu Qur'ani. Maka generasi generasi Islami. Karena kalimat Islam yang dimaksud adalah tentu saja Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wasallam. Unsur yang pertama. Lalu unsur yang kedua yaitu bahwa Al-Qur'an dan As-Sunnah ini Al-Qur'an dan As-Sunnah ini memahami dan mempelajarinya itu sesuai dengan metodologi manhaj salaf, begitu. Metodologi atau manhaj salaf. Sesuai dengan manhaj salaf di bawah pemahaman salafus soleh. Karena mereka diantaranya yang talaki dari Rasulullah secara langsung, bagaimana Al-Quran, As-Sunnah dipelajari, dipahami, diamalkan, didakwakan dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, selalu haris memberikan perhatian yang lebih terhadap Al-Quran dan As-Sunnah dari segi mempelajarinya, membacanya, menghafalnya, dan lain sebagainya. Ini di antara ciri menonjol. Maka kalau ada di antara yang mengklaim ahlus sunnah wal jamaah tetapi menyepelekan hal ini, itu tanda-tanda gerakan yang mengarah kepada penyimpangan. Di antara ciri-ciri yang lainnya yaitu ahlus sunnah adalah sebaik-baik manusia. Karena mengikuti karena mereka berada di jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Dan yang menempuh jalan ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kamu adalah sebaik-baik golongan, sebaik-baik umat yang dikeluarkan, yang dibentuk kepada manusia. Yang lainnya di antara cirinya lagi adalah Ahl sunnah adalah golongan yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Di samping selalu memelihara keutuhan jamaah. Jamaah yang di atas kebenaran di atas manhaj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berusaha menciptakan kemaslahatan sebesar besarnya yang tetap di dalam koridor tuntunan manhaj al-sunnah wal jamaah. Yang lainnya, alusunnah selalu mengemban amanat ilmu dan memelihara jamaah. Oleh karena itu, mereka senantiasa bagian yang tak terpisahkan dari yang memegang al-haq. Tentu saja memegang al-haq ini selain diamalkan, dipelajari. Secara sistemik turun-temurun, ahlus sunnah wal jamaah bagian yang tak terpisahkan dari proyek dan proses menuntut ilmu. Kalau ada gerakan yang mengatasnamakan gerakan dakwah, tetapi tidak menekankan menuntut ilmu dan membentuk person-person yang memiliki uh, kehususan, person-person yang mempelajari keilmuan, ilmu-ilmu agama, maka gerakan ini tanda tanya besar. Patut dipertanyakan, where are you going? Hendak kemana engkau pergi? kalau tidak disertai dengan menuntut ilmu. Yang kelima diantaranya lagi, loyalitas ahlu sunnah hanya untuk kebenaran. Loyalitas, wala, dan ini tentu saja akan insya Allah akan menjadi pembahasan kita berkaitan dengan wala wal barok. Ini salah satu ciri dari ahlu sunnah adalah wala wal baroknya dilandaskan kepada al-haq di bawah payung manhaj ahlus sunnah wal jamaah bukan karena organisasi loyal sesama muslim bukan karena organisasi bahkan kepada organisasinya pun tidak loyal secara membabi buta kalau sesuai dengan tuntunan ahlus sunnah wal jamaah ahlan wa sahlan berorganisasi diikuti tetapi ketika tidak sesuai dengan karakter gerakan ahlus sunnah wal jamaah maka organisasi ini no way, tidak, tidak diikuti. Tidak seperti gerakan-gerakan yang lain yang betul-betul memegang secara no, tanpa reserve istilah orang segala keputusan dan titah yang disepakati oleh organisasi. Maka Ahlus Sunnah tidak. Yang lain-lainnya diantaranya adalah ini bagian dari tambahan dari ciri-ciri ahlu sunnah wal jamaah dan patut juga disampaikan di sini khususnya karena munasabat kondisi yang agak mendukung dengan ciri yang akan disampaikan sebagai tambahan kali ini. Walaupun dari sisi lainnya ciri yang akan disampaikan ini lebih berkaitan dengan masalah akidah, prinsip akidah ahlu sunnah wal jamaah. Tetapi tidak apa-apa karena kalaupun ditasarufkan sebagai ciri bisa dikatakan sebagai ciri. Di antaranya yaitu ulasan tambahan kali ini adalah bahwa ahlu sunnah wal jamaah memiliki kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan alur, arah, dan arus kecintaan yang betul sesuai dengan prinsip al Sunnah wal Jamaah. Memiliki kecintaan kepada Rasulullah adalah sesuatu yang tak terpisahkan dari keimanan seorang Muslim tak terpisahkan dari keimanan seorang muslim. Karena orang yang beriman adalah orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang yang beriman adalah yang memiliki kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sendi-sendi kekufuran di dalam Islam. meskipun sekecil apa kebencian kepada Rasulullah maka itu adalah tidak sesuai dengan prinsip keimanan ahlus sunnah wal jamaah maka orangnya tidaklah cocok dengan sebagai orang yang memiliki ciri ahlus sunnah wal jamaah adalah sesuatu yang penting cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan secara umum pun memiliki cinta adalah sesuatu yang baik. Bukankah yang menjadikan dunia ini indah karena kita di dalam hati memiliki kelopak-kelopak cinta yang senantiasa mekar sehingga dunia terasa indah bagaikan taman-taman surgawi ibaratnya. Terlebih lagi apabila kecintaan ini berupa berkas-berkas cahaya kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu sesuatu yang dianjurkan bahkan seperti tadi disinggung bagian dari keimanan tingginya kecintaan kepada Rasulullah menunjukkan tingginya keimanan seseorang tingginya keimanan para sahabat ridwanullah ya alaihim ajmain terefleksikan dalam tingginya kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu di dalam Islam kecintaan kepada Rasulullah menempati urutan yang tinggi di dalam ahamiyah, di dalam dari segi urgensinya. kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggarisbawahi di dalam sabdanya akan pentingnya kecintaan kepada Rasulullah satu di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu Ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Sunnah dari segi manhaj sebagai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bukti paling konkret dari pengakuan seseorang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dikatakan inilah yang paling pertama dan utama dari bukti kecintaan kepada Rasulullah yaitu berpegang teguh dengan sunnah beliau, tuntunan beliau di dalam agama. Maka tak mengherankan apabila para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain semenjak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka betul-betul cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka senantiasa mengejawantahkan segala tuntunan Rasulullah ini di dalam tindak tanduk mereka keseharian. Bahkan Abdullah ibnu Umar, seorang sahabat yang terkenal, berusaha mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tatabu asal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dilakukan. Dan itu tiada lain kecuali sebagai bukti kecintaan kepada beliau. Seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada Rasulullah menyampaikan kerinduannya dan kekhawatiran kegundah gulanaannya dia apabila dia berjauhan dari Rasulullah dan ingin selalu berdekatan dengan Rasulullah karena kecintaannya dan itu diwujudkan dengan mengikuti Rasulullah sesuai dengan tuntunan Rasulullah tidak menyelisihinya berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka katakanlah syair-syair maka katakanlah dan senandungkanlah syair-syair kecintaan kepada Rasulullah. Itu untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan bait-bait syair yang memabukkan lalu melupakan dari mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau bahkan menjauhi sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apabila ada gerakan alus sunnah wal jamaah yang tidak menekankan kecintaan kepada Rasulullah dengan menekankan mengikuti sunnah Rasulullah, maka klaim kecintaan kepada Rasulullah mengajak umat mencintai Rasulullah itu adalah hanyalah pemoles propagandanya saja. Tidak betul-betul mengantarkan umat untuk mencintai Rasulullah, katakanlah itu sebagai rayuan gombal yang menjerumuskan siapapun. Selanjutnya, siapapun dan dimanapun berkaitan dengan gerakan dakwah Islamia yaitu berpegang teguh ataupun mengajak menyeru umat untuk berpegang dengan berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena kecintaan beliau yang diinginkan oleh beliau tiada lain berpegang teguh dengan sunnahnya bukti salah satunya. Rasulullah mengatakan semenjak dahulu alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasidin. Kalian berpegang teguhlah dengan sunnahku. Berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin yang senantiasa mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayangnya di dalam kehidupan manusia senantiasa penuh dengan onak dan duri, anomali di sana sini. Di antaranya adalah dengan menyerukan kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tidak menekankan kepada mempelajari, memahami dan mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka anggaplah engkau duduk ataupun menyeru di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyerukan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tidak ingin berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah. Apa yang akan kau lihat? Apa yang akan engkau rasakan di hadapan Rasulullah? Maka sesungguhnya yakinlah bahwa Rasulullah akan menegur. Karena Rasulullah tidaklah memerlukan slogan-slogan yang bombastis hanya sebatas kata-kata tetapi memerlukan sesuatu yang real berkaitan dengan sunnah beliau dan itulah yang menjadi ciri ahlus sunnah wal jamaah. Kecintaan kepada beliau dibuktikan dengan berpegang teguh dengan al-haq. Dan itulah golongan Rasulullah Sawadul Azam Firqah Najiyah La tazalu ta'ifatun min ummati Zahirina alal haq Mereka lah yang mempropagandakan kecintaan kepada Rasulullah dengan berpegang teguh dengan yang dengan al-haq. Ini unsur yang pertama. Ini faktor yang pertama dari pembahasan yang pertama berkaitan dengan konsekuensi kecintaan kepada Rasulullah. Adapun yang kedua akan kita lihat di pertemuan besok insya Allah apabila tidak ada halangan, tidak ada kendala untuk kita lanjutkan sebagai pembahasan dari ciri-ciri ahlu sunnah wal jamaah. Aku lu kau lihada, wa astaghfirullah li walakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.